Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Fa ikhwani fillah, azzani wazzakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat. Jadi syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan Membaca yang berikutnya halaman 141 itu ya. Ya kan? Pantun yang 103 itu. Naam. Af'alu Taha sahibi syari'ah jami'uha mardiyatun badi'ah. Naam. Jadi untuk masalah Naam barakallahu fikum <clears throat> untuk masalah fi'il-fi'il enam pemegang syariat ini Toha ini ada yang mengatakan Toha itu nama Rasulullah tapi pendapat yang rojeh pendapat yang sahih, Toha itu bukan nama Rasulullah. Ya? Jadi beliau seakan-akan memasukkan Toha itu nama Rasulullah. Karena ini yang biasanya masukkan orang sufiah. Eh? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Ya kan? Nah, kemudian ala Yasin Habibillah itu kan. Jadi Yasin Toha itu nama Rasulullah itu nggak benar ya? nggak benar. Nama Rasulullah ma'ruf Na'am barakallahu fikum Ahmad, kemudian Al-Mahi, al Hasir Al-Muqaffi kan itu nama-namanya yang ma'ruf ya enggak? Nabiur Rahmah, tapi kalau Toha Yasin bukan nama Rasulullah. Ya huruf muqatta'ah gitu aja. Huruf-huruf muqatta'ah yang ada dalam Al-Qur'an yang yang mengetahui makna dan hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai. Ini seakan-akan apa? Af'alu toha sahibus syariah. Jami'uha mardiyatun badhi'ah. Perbuatan toha Perbuatan-perbuatan toha maksudnya pembawa syariat, maksudnya perbuatan Rasulullah maksudnya ini. Jadi seakan-akan toha itu nama Rasulullah itu loh ya. Nah, seluruhnya mardiyah diridhoi. Nah, kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah qauluhu af'alu. Mubtada'un awal, af'alu mubtada pertama, tauha mudhaf ilaih. Ya, tauha ini mudhaf ilaih. Sahib syariah sifatun. Nah, jadi sifat untuk toha. Jadi seakan-akan toha itu nama Rasulullah itu ya, pembawa syariat itu loh. Nam jami'uha mubtada'un tsani, jami'uha mutada' kedua. Wa mardiyatun khabar mutada' tsani, mardiyah di situ khabar mutada' yang kedua. Wal jumlah min mutada' tsani ma khabarihi khabar mutada' awal. Ini kalau dari sini nahwunya seperti itu. Paham salah ya? Naam. Wa huna al muallif rahimahullah taala fi qouli taha. Di sini kita akan munakasah memperbincangkan. Nah, memperbincangkan Naam atau istilahnya adanya munakasah perbincangan masalah Naam toha ini yang diucapkan oleh Ma'alif. Hai ja'ala toha <coughs> Alhamdulillah. Ya, <coughs> Alhamdulillah. Ya, Naam. Jadi di sini kata beliau di sini nunakish kita akan mengadakan munakasyah terhadap muallif tentang Toha. Haitsu ja'ala Toha min asma'ir rasul ya kan? Karena dari sisi beliau menjadikan Toha termasuk nama-nama Rasul. Padahal seringnya ini ya kita ketahui siapa yang menjadikan orang-orang sufi. Orang habaib-habaib itu diantaranya. Atau orang-orang yang dikenal dengan sahibu salawat. Yaitu orang-orang suka dengan salawat-salawatan itu. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Nah kemudian apa berikutnya? Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah Toha <laughs> iya, sini tuh kata mereka itu nama Rasulullah. Nah ini nah, kata beliau di sini kita akan munakasyah dengan mu'alif dulu mengenai Toha yang mana beliau menjadikan Toha termasuk nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza la yasih nadharan wala asaran. Nah, yang menjadikan Toha ini termasuk nama nama Rasulullah tidak benar secara nadharan secara dalil wala asaran tidak juga secara nam asar atau secara pendalilan. Tamiya. ya? Nah, secara penelitian enggak benar, secara dalil pun tidak benar. Amma ada mustihatihi asaran. Adapun tidak benarnya dari si asar, ada min nakal karena tidak ada satupun yang penuk, yang menukilkan. Wa fa innahu lam ya'ti hadisun sahihun. Bahwasanya tidak datang hadis yang sahih wala dhaifun, yang dhaif pun enggak ada juga. Anna min asma'ir Rasul sallallahu alaihi abadan. Masya Allah bantahnya beliau itu kuat sekali ya. Jadi adapun ditinjau dari asar, dari dalil, Nah, barakallahu fikum. Itu enggak ada penukilan sedikit pun. Tidak ahli sahih, tidak ahli dhaif. Yang dhaif aja enggak ada. Paham ya? Nah, yang sahih juga tidak ada gitu loh di sini. Enam hadis yang menunjukkan bahwasanya Thaha itu nama Rasulullah. Kok bisa-bisanya jadikan? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Awa amman nadhar, adapun ditinjau dari nadhar penelitian, fali anna Toha murakkabun min harfain muhmalain, hijaiyain. Karena toha tersusun dari apa? Disusun dari dua huruf yang muhmalain. Muhmalain itu sama-sama tidak ada titiknya. Hijaiyain termasuk salah satu huruf hijaiyah. Wal huruf al itu tulai salah maknan. sedangkan huruf hijaiyah tidak memiliki apa? maknan. Oleh karena itu dalam ilmu nahwu huruf terbagi menjadi dua, al-huruful ma'ani sama al-huruful mabani. Huruf mabani itu huruf hijaiyah itu. Huruf hijaiyah enggak ada maknanya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, ila ila akhirnya itu ada maknanya enggak kalau sendirian? Enggak ada, dia akan menjadi makna kalau tersusun gitu loh. Kalau tersusun nah ini nah kita lihat. Wa minal ma'lum anna asma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam kulluha tahmilul ma'ani masyaallah. Dan sudah diketahui bahwasanya nama-nama Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya itu membawa makna. Muhammadun orang yang dipuji, Ahmad yang terpuji. al hasir itu juga ada maknanya. Al-Mukaffi juga ada maknanya. Al-Mahi juga ada maknanya. Nabiur Rahmah juga ada maknanya Toha. Ya, toha kalau dikatakan itu termasuk nama Rasulullah enggak tepat itu loh. Toha itu termasuk apa? Al huruf al muqatta'ah. Paham ya? Nah, jadi termasuk huruf al muqatta'ah. Nah. Ayat yang apa yang muqatta'ah tersusun dari dua huruf-huruf yang muqatta'ah yang hanya mengetahui yang mengetahui makna dan juga hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya ya. Falaisa lahu ismun sallallahu alaihi wasallam huwa alamun mahdun. Maka Rasulullah SAW tidak memiliki nama yang semata-mata cuma nama tok itu. Nama-nama mahat itu namanya semata-mata. Jadi semata-mata nama tok itu enggak ada. Paham ya? Mahdun itu atau dalam arti yang dalam kamu itu murni. Jadi semata-mata murni nama tok itu enggak ada. Bal asma'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam kulluha a'lamun wa alqabun Allah. Dan bahkan nama-nama Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruhnya adalah a'lamun, menunjukkan nama wa alqabun dan gelar amma a'lamuna nahnu fayya mujarradu al mujarradu alamin adapun nama-nama kita nama-nama kita itu seringnya semata-mata cuman ya nama itu aja terkadang tidak menunjukkan yang dinamai gitu loh nah walaupun namanya bagus walihada nusammi ibnana masalan Abdullah oleh karena ini terkadang kita menamakan anak kita Abdullah bahwa min afjari ibadillah paham ya bayangkan terkadang kita menamakan anak kita Abdullah namanya bagus Abdullah hamba Allah tapi dia itu penjahat itu loh. Dia termasuk hamba Allah yang paling jahat. Namanya Abdullah itu loh. Berarti nggak sesuai dengan apa yang dinamakan. Ya nggak. Naam. Idan saral ismu hadza mujarrad alamin. Jika demikian berarti nama ini semata-mata hanya nama saja. Paham ya? Nah, semata-mata nama saja. Ka'annahu hajarun 'ala ra'si jabalin yadullu 'ala tariq faqat. Seakan-akan batu yang di atas apa? Gunung yang fungsinya hanya menunjukkan jalan saja. Paham ya? Nah, seperti itu. Amma asma'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam kulluha fiha ya a'lamun wa awsafun. Adapun nama-nama Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruhnya adalah nama-nama yang mengandung makna wa awsafun dan juga sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nama sesuai dengan yang dinamai dan sifatnya ada. Paham maksudnya ya? Wa kadzalika asmaullah taala demikian pula nama-nama Allah taala Wa kadzalika asmaul Qur'an kulluha a'lamun wa awsafun. Demikian pula nama-nama Al-Qur'an seluruhnya juga apa? Nama-nama yang mengandung makna wa awsafun dan juga sifat untuk Al-Qur'an itu. Al-Qur'an terkadang dinamakan Al-Kitab, terkadang dinamakan Al-Furqan, ya enggak? Seperti itu. Wa kalimatu toha, sedangkan kalimat toha la tajidu fiha syai'an minal wasfi. Sedangkan kalimat toha kata toha itu Na'am barakallahu fikum. Itu engkau tidak akan menjumpai di dalamnya apa? Sedikit pun berupa sifat di situ. Apa sifat Toha? Idan la yasihu nadharan an takuna Toha min asma'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian berarti tidak dibenarkan secara penelitian bahwasanya Toha termasuk nama-nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan terkecoh ya. Kalau orang sufiah, na'am, Toha itu nama Rasulullah. Yasin termasuk nama Rasulullah. Sehingga salawat mereka kan sudah kami, kami sebutkan tadi contohnya kan ala toha Rasulillah, ala yasin habibillah. Paham ya? Seperti itu. Ya mungkin anda pernah dengar ya, yang jelas seperti itu. Naam. Allah musta'an. Kita berikan lagi. fa'in in qala qailan kaifa taqulu hadal kalam? Bagaimana engkau mengucapkan ucapan seperti ini? Padahal di dalam Al-Quran ada waktu qala Allah Ta'ala toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah aku turunkan kepadamu Al-Qur'an untuk membuat sengsara. Tidak. wahada hadza khitabun yakul ya Toha. Ini pembicaraannya yang eh, wa hadza khitabun yakul ini pembicaraan seakan-akan berkata ya Toha wahai Toha. Berkata wahai Toha takdirkan wahai Toha gitu. Jadi wahai Rasulullah itu loh, wahai Muhammad itu loh. Nah, ma'anzalna 'alaikal quran tashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepadamu, nah litashqa untuk membuat sengsara Qulna idan samir rasul alif lamim mim kalau gitu. Kalau dikatakan toha itu artinya ya toha berarti ya alif lamim mim itu. Sama yang lainnya itu. Ya alif lamim itu Kalau dikiaskan ya, kalau kalian mengatakan toha itu artinya ya toha berarti kenapa kalian nggak mengatakan eh, ya alif lamim itu Alif lamim nama Rasulullah. Paham belum dibantahnya ini? Tergambar belum? Mereka mengatakan toha takdirnya ya toha. Yasin ya yasin. Nun ya nun itu nanti ujung-ujungnya. Allah santan lihat. Naam, idzan eh, namakanlah Rasulullah itu alif lam mim shad. Allah Ta'ala Kal alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu. Wa hal ahadun samaul alif lam mim shad? Apakah ada seorang pun yang menamakan Rasulullah itu alif lam mim shad? Enggak ada. Jadi antum takdirkan ya Toha ada ya-nya itu keliru. Ya Yasin keliru juga. Nah, kenapa keliru? Kenapa kalian enggak menamakan ya alif lam mim ra gitu? Sama-sama huruf muqatta'ah kan? Naam. Wasammihi alif lam mim ra katanya. Allah ta'ala yaqul alif lam mim eh, alif lam ra. Naam. Namakanlah alif lam ra Dikarenakan Rasul, dikarenakan Allah Taala juga mengatakan alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Fahal fahal mihi amla. Sekarang orang tadi yang mendebat tadi mau enggak namakan kayak itu? Kira-kira. Ya alif lam ra itu. Mau enggak kira-kira? Ayo nah, ya, kita lihat. al enggak. Lam yusamiyahu, enggak ada seorang pun yang menamakannya. Idan intaqatta qaidatuhu. Jika demikian berarti kaidahnya apa? kaidahnya terbatal, terputuskan. Namanya kaidahnya terbantah, terpatahkan di situ. Fal muhim anna toha laisa min asmair rasul. Yang penting bahwasanya toha itu bukan termasuk nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la yasihhu an yakuna isman lahu dan tidak dibenarkan untuk menjadikan toha itu nama Rasulullah la asaran wa la Tidak secara pendalilan, tidak pula secara penelitian. Mafhum? Naam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin.